Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita berada pada pembahasan seputar apa? Awal permulaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam sehingga sebagian mereka ada yang menerima dan ada yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang memusuhinya. Nah, kita lihat halaman 15 itu Bayatul Akobah al-Ula. Sekarang pembahasan yang pertama, ya pembahasan sekarang adalah mengenai apa? Bayat. Bayat Akobah yang pertama karena bayat Akobah ada dua. Ada dua kali ya. Bayat Akobah yang pertama sama bayat Akobah yang kedua. Yang pertama kita lihat, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya al Aqabah fil mausim sittata nafaran al ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi berjumpa di sisi Aqabah, nama tempat Nah, pada suatu musim enam orang dari kalangan Ansor, enam orang dari kalangan Ansor. Ewa. Ansor, kabilah Ansor kemarin terdiri dari dua kabilah, terdiri dari dua marga, marga Ansor. Apa dan apa kemarin? Antum? Marga apa dan apa Hasan kemarin? Ansor. Orang-orang Ansor terdiri dari dua marga, dua kabilah besar. Apa dan apa? Antum Irsyad? Aus? Eh, Aus dan Khazraj. Itu jangan sampai lupa ya. Dua marga besar, dua kabilah besar, dua suku besar untuk apa? Orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Khazraj. Naam. Kita lihat kulluhum minal Khazraj. Semua mereka tadi itu eh, enam orang tadi dari Khazraj. Wahum As'ad bin Zurarah bin Adas wa Auf bin Harith bin Rifa'ah wa Rafi' bin Malik bin Ajlan wa Qutbah bin Amir bin Hadidah wa Uqbah bin Amir bin Nabi wa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab nah, itu tadi enam orang fada'ahum Rasulullah SAW ilal Islam. Rasulullah mendakwai mereka untuk masuk Islam, fa'aslamu mubadaratan ilal khair. Masya Allah. Akhirnya mereka langsung menerima. Enam orang tadi langsung menerima didakwai untuk masuk Islam atau masuk Islam segera menuju pada kebaikan. Enam orang tadi itu ya. Dari apa? Dari qabilah marga Khazraj orang-orang Ansar. Nerima. Summa raja'u ila al-Madinah. Kemudian mereka kembali ke Madinah, fada'u Islam. Ya kan? Enam orang Ansar tadi itu kembali ke Madinah, kemudian mendakwahkan agama Islam, fabasal Islam fiha. Akhirnya menyebarlah agama Islam di situ hatta lam tabqa darun illa wa Islam. Hingga apa? Tidak tersisa satu rumah pun kecuali apa? Sudah kemasukan agama Islam di situ. Paham ya? Mulailah tersebarnya agama Islam. Ini sebelum hijrah ya tentunya ya. Nah barakallahu fikum karena nanti untuk hijrah ada lagi nanti ya. Nah barakallahu fikum. Falamma kana al-'am muqbil minhum 12 rajulan Kemudian setelah apa setahun kemudian, eh, setelah setahun kemudian, jamin hum asyara datang 12 orang. Awal mula berapa tadi? 6 orang, ya kan? Dari kalangan Ansor. Setahun kemudian datanglah 12 orang. As-sittatu al-awail, 6 orang pertama tadi itu. 6 orang pertama tadi sudah selesai ya. Khala kecuali Jabir bin Abdullah bin Ri'ab wa ma'ahum Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah wa Abu Auf al-Mutaqaddim. Dah kita lewati wa Dzakwan bin Abi Qais bin Khaldah. Waqat aqama Dzakwan hadza di Makkah. Dan saat itu dakwan ini na barakallahu fikum tinggal mukimnya di Makkah hatta hajara ila Madinah sampai hijrah ke Madinah. Fa yuqal innahum muhajiriyun ansariyun. Maka dia dikatakan apa? Karena awal mulanya dia penduduk Madinah. Eh? Akhirnya tinggal di Makkah. Setelah tinggal di Makkah baru hijrah ikut hijrah. Digelari muhajiriyun ansariyun. Dia muhajir ansari karena aslinya penduduk Madinah tinggalnya di Mekah. Ketika hijrah ikut berulang ikut berangkat ke mana? Ke Madinah lagi, digelari muhajir ansari. Paham Karena dia ikut hijrah sekaligus dia orang Ansar aslinya. Wa Ubadah bin Samit bin Qais, wa Abu Abdurrahman Yazid bin Sa'labah. Fahaula asyarah minal Khazraj. Sepuluh orang tersebut dari Khazraj. Masya Allah. Banyak akhirnya. Wasnani minal Aus, dua orang dari Aus. Dua orang dari Aus wahuma Abul Haitham Malik bin Tayhan wa Uwaim. Nah, wa Uwaimu bin Sa'idah, dua orang tersebut dari Aus. Fabaya'u, akhirnya mereka berbaiat Rasulullah SAW kabiatin nisa. Mereka akhirnya berbaiat kepada Rasulullah SAW seperti baiatnya para wanita. Apa itu maksudnya baiatnya? Nah barakallahu fikum baiatnya apa? Tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka dalam surat Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ayat yang berapa? Ke-12 itu. Ya kan? Di bagian bawah untuk lihat sendiri. Nah, barakallahu fiikum maksudnya baiatnya perempuan bagaimana? Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 itu, nah baiatnya apa? Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah, tidak bersyirik. Wala yusyrikna, tidak nyuri. Wala yaznin, tidak berzina. Wala yaqtulna auladahum, tidak bunuh anak-anak mereka Walayatina buhtanin dan juga tidak menuduh saling menuduh dengan perbuatan keji paham ya seperti itu itu semuanya bayat para wanita nah saat itu nah barakallahu fikum mereka berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bayatnya para wanita walam yakun umira bil qital ba'd kemudian Rasulullah tidak merintahkan untuk apa berperang setelahnya falam mansarafu ilal madinah kemudian ketika mereka kembali ke Madinah ya, kembali ke Madinah Siapa orang-orang tadi itu? Penduduk Madinah kembali pulang ke Madinah, ba'atha ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengutus bersama mereka Amr bin Amr ibn Ummi Maktum. Amr ibn Ummi Maktum diutus oleh Rasulullah untuk ikut ke Madinah. Wa Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair yu'allimani man aslama minhumul Qur'an Masya Allah. Diutus dua orang ini pergi ke mana? Ke Madinah untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam mengajari Al-Qur'an. Mempelajari apa? Al-Qur'an mengajari Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an itu penting. Nah, barakallahu fikum khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jangan malas-malasan belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Naam. Wa yad'uwani ila Allah 'azza wa jalla. Kemudian mereka yad'uwan mendakwahkan. Eh? berdakwah, mengajak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala mendakwakan dakwah agama Islam tentunya ya. Fa ala Abi Umamah. Kemudian mereka singgah eh, mereka singgah tinggal di tempatnya Abi Umamah, As'ad bin Zurarah. Wa kana Mus'ab bin Umair ya umuhum. Saat itu Mus'ab bin Umair yang Rasulullah utus tadi itu menjadi imam untuk mereka. Wa qad jama'a bihim yauman bi arba'ina nafsan. Dan saat itu telah mengumpulkan dalam suatu hari mengumpulkan 40 orang. Ini dipakai dalil orang-orang bahwasanya sholat Jumat itu harus 40 orang. Ini pendapat yang batil. Sholat Jumat itu enggak harus 40 orang. 30 orang, 10 orang, 5 orang pun terjadi enggak salat Jumat? Terjadi dulu ketika awal kali Jumat tegakkan di sini di Darut Takwa ini, paham ya? Itu anak masih ingat dihitung mungkin orangnya cuma 10, 7, 8. Orangnya itu aja. Namanya. Maksudnya bagaimana? Syarat 40 orang itu bukan syarat. Kan ada yang mengatakan kalau belum belum 40 enggak sah salat Jumat itu pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Ini 40 di sini memang para ulama menyebutkan bahwasanya inilah awal mula ditegakkan salat Jumat pertama kali. Tapi enggak mengharuskan harus 40 gitu ya. Naam. Fa aslama ala yadayha, ala yadayhima basharun katsir masyaallah. Dengan dakwahnya Amr ibn Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair yang Rasulullah utus ke Madinah tadi itu, dengan dakwah mereka berdua banyak manusia yang masuk Islam Minhum Usaid bin Khudair, Masya Allah. Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah. Sa'ad bin Mu'ad ma'ruf ya. Sahabat yang mulia yang ketika meninggal dunia bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Eh, ihtazza ihtazza arsyur rahman imawati Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar eh, arsy Allah taala disebabkan matinya Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah. Naam. Wa aslama bi islamihima. Kemudian apa? Naam masalah Islam dengan apa? Dengan Islam dengan sebab Islamnya mereka berdua. Siapa tadi? Ustaz bin Hudair, Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam, yang lainnya ikut juga masuk Islam. Yauma idin pada waktu itu jami'u Bani Abdul Ashhal, semua anak keturunan Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Ar-rijal wan nisa, lelaki dan wanita, illal Usairim. Kecuali Al-Usairim wa huwa Amr bin Sabit bin Waqshin, fa innahu islamuhu ila yaumil Uhud masyaallah Semuanya masuk Islam lelaki dan wanita kecuali Usairim. Usairim ini namanya Amr bin Sabit bin Waksin. Dia terlambat masuk Islamnya sampai perang Uhud. Paham ya? Tahun berapa berarti perang Uhud? 3 Hijriah. Nah, bulan apa waktu itu? Perang Uhud. Bulan apa, Hasan? Bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum. Terlambat masuk Islamnya Usairim ini ya. Fa aslama yauma maka pada waktu itu Usairim ini masuk Islam wa qatala Ikut perang, setelah masuk Islam ikut perang, perang Uhud, fakutil, akhir terbunuh qabla an yasjuda nilai sadaratan. Bayangkan ini. Masuk Islam belum sempat sujud sekali aja, langsung ikut perang. Takut terbunuh, bayangkan. Sudah masuk Islam tapi belum sempat sujud, belum sempat sholat sekali aja belum pernah. Tapi apa? Fa ukhbira an Nabi SAW akhir dikabarkan Rasulullah SAW mengkabarkan tentangnya, faqala amila qalilan wa kasiran, masya Allah. Dia baru beramal sedikit tapi dikasih pahala yang banyak. Mati syahid. Paham ya? Nah, masuk Islam ikut perang Uhud terbunuh itu loh. Belum sempat sholat tapi pahalanya besar. Menunjukkan bahwasanya apa? Na barakallahu fikum. Naam eh, agama Islam itu agama yang membawa kepada keber keberuntungan. Eh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qad aslama Qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.